وأصحابه ومن والاه أما بعد Baik, masuk dalam bab kemarin masih bab qaul Masya Allah wa syi'ta dimasukkan ke dalam bab ini karena lafaz ini bisa dua kemungkinannya syirik akbar dan atau syirik asghar. Nah. nah. Seperti sudah lewat disebutkan oleh beliau rahimahullah, syirik asghar itu itu semua yang bisa menjadi wasilah kepada syirik akbar. Syirik asghar itu adalah semua yang bisa menjadi wasilah menuju syirik akbar baik itu dari ucapan perbu maupun perbuatan. Nah, di sini juga ada dua kemungkinannya. Bisa dia bermakna syirik asghar kalau dia meyakini bahwa eh, al maruf yang setelah huruf ataf yang setelah huruf ataf itu lebih rendah dari yang sebelum huruf ataf walaupun dengan waw waw itu kan mutlakul jama. layak dulu ada tertib tidak menunjukkan urutan Ya. Nah, berarti ada kemungkinan sama. Sehingga kalau orang itu mengatakan Masya Allah wa syi'ta, dia meyakini bahwa walaupun dia maksudnya untuk seperti dalam hal ini, mereka para sahabat tentu zahirnya memang ingin mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu inginnya memuliakan Rasulullah SAW. Tapi dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Nah, Masya Allah wa syi'ta. ini jatuh ke dalam syirik asgar. Karena mereka yang bukan bermaksud menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sampai dia meyakini kalau sampai dia meyakini bahwa al-ma'tuf yang setelah huruf ataf yang setelah huruf ataf sama dengan yang sebelum huruf ataf baru dia jatuh ke dalam syirik syirik akbar. Baik. <clears throat> Ini kalau dalam istilah Nahu, yang setelah huruf ataf itu al-ma'tuf yang sebelum huruf ataf namanya al-ma'tuf alaihi. Apa nih? Diplom. Kelihatan enggak. Nah, Pak. Baik. Itu ya. Jadi dalam dalam baik itu lafaz maupun perbuatan jika itu bisa membawa seseorang kepada syirik akbar itu namanya syirik asghar. Nah ini dan termasuk di sini adalah upaya Rasulullah SAW untuk menegur seperti kalimat yang beliau ucapkan ajal lillahi niddan. Niddan itu enggak seperti dalam bab yang lalu yang dikatakan oleh Syekh di sini ini termasuk dalam bab aul fala taj'alu lillahi andada. Karena nid itu artinya nab nazir, masil, Mana-mana dalam bahasa Arab seperti itu. Nazir, matil, kemudian kufu. Nah. Sederajat, setingkat kata kita, selevel. Nah, ya. Nah, ini nid. Nah. nah, kemudian di dalam hadis yang pertama itu ini termasuk di antara uslub cara Rasulullah memberikan bimbingan yaitu dengan memberikan arahan kepada para sahabat untuk kepada yang lebih dekat nah, kepada yang lebih mudah ketika mereka terbiasa dengan sumpah wal Ka'bah diarahkan oleh Rasulullah untuk bersumpah demi Allah pemilik Ka'bah tersebut warabbil Ka'bah Nah, ucapan wal Ka'bah itu itu bersumpah demi selain Allah. Ini demi selain Allah. Nah. Nah. Satu yang jadi juga termasuk faedah di dalam hadis ini kemudian juga dalam hadis Tufail bolehnya kita menerima al-haq ditunjukkan oleh Rasulullah menerima diterimanya al-haq itu dari siapapun yang mengucapkan kalau ini diberikan faedah sebagian ulama bolehnya ini diterimanya al-haq itu dari siapapun meskipun dia yang mengucapkan itu adalah laisa muhiqqan kalau Syekh Muhammad sallallahu alaihi mengatakan walaupun dia tidak tidak benar walaupun orang itu sah, salah kalau di dalam nah cucu beliau menyebutkan cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyatakan walaupun dia itu wa in kana aduan mukhalifan fiddin Walaupun dia itu musuh. Walaupun dia itu musuh yang berbeda agama dengan dengan kita. Nah. Kalau ini apa? Kalau misalnya di dalam hadis memang kita bisa apa namanya terima seperti itu karena di waktu zaman itu memang ada Rasulullah untuk jadi rujukan. Rasulullah yang jadi rujukan, bukan Yahudinya. Bukan Yahudinya. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa Rasulullah mentakrir. Artinya membenarkan perkataan Yahudi itu. Nah, bahwa perbuatan tersebut adalah syirik. Makanya dibenarkan, diperbaiki oleh Rasulullah. Artinya terima kritikan. Nah, walaupun kita tahu dalam hadis ini juga dalam hadis yang nanti disebutkan dari Abu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Tufail itu apa namanya? La ilaha illallah. Nah, tampaknya ya Artinya bagaimana yang telah lalu kita sebutkan, bagaimana orang-orang Yahudi itu secara bahir mereka itu sebetulnya ingin apa? Ingin mencela. Ya. Kalian ini musyrik. Nah, mereka bisa menuduh seperti itu. Kaum musyrik, kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah, kalian mengatakan masa Allah wa syi'ta. Nah, itu perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik diterima oleh Rasulullah. Nah, tapi nah di sini yang kita terima itu bukan dari Yahudinya. Bukan dari Yahudinya, tapi per pengakuan dari Rasulullah. Seperti itu juga. Ya, dalam hal-hal yang yang lainnya. Nah, apalagi misalnya nah kasus itu Abu Hurairah radhiyallahu an, anhu yang menjaga harta sodakah didatangi oleh syaitan untuk mencuri harta sodakah tersebut Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Diajari apa? Bacalah ayat kursi. Bacalah ayat kursi kalau setiap malam yang mau tidur ataupun malam hari itu untuk apa? Itu akan menjadi pelindung bagimu. Nah, menjadi pelindung. Nah, itu yang kita ambil bukan perkataan ya. Bukan perkataan ya. bukan kita belajar kepada syaitan. Kita belajar kepada Rasul, terimanya dari Rasulullah SAW apa takrir dari Rasulullah sunnah kan sunnah itu ada sunnah fi'liyah sunnah qauliyah sunnah takririyah sunnah takririyah nah takrir dari Rasulullah yang menyatakan qad yasduqul kadubu qad sadaqaka wa huwa kadub sadaqaka wa huwa kadub dia jujur kepadamu padahal dia pendusta berat ini takrir Rasulullah berarti Rasulullah juga nanti dalam hadis ini, juga dalam hadis yang akhir ya, hadis. Ya. Nah, nah dalam bab terakhir wa ma qadarullah qad hafa itu itu juga semisal dengan ini. Nah, kita belajar bukan belajar dari Yahudinya, bukan kita belajar dari nah dan juga Israiliyat ini, bukan Israiliyat. Bukan yang iya, kita tidak butuh. Yang kita pegang apa? Sunnah Rasulullah, takrir Rasulullah. Ya. <clears throat> Baik. Kemudian kalau bisa ditanya kenapa kok sampai harus diingatkan oleh orang Yahudi? Bisa jadi belum Rasulullah SAW belum tahu, belum mendengar, belum mendengar berita ini. Atau nanti ya di profile ya. Atau Rasulullah belum sampai kepada Rasulullah perkataan sahabat sampai akhirnya orang Yahudi yang menyampaikan kepada beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua Kalaupun itu syirik, kalaupun itu syirik, ini syirik akbar dan syirik akbar. Sama dengan hadis yang di dari Tufail ya, dari Tufail aku Aisyah radhiyallahu anha seperti itu juga. Kenapa Rasulullah sampai tidak mencegah, tidak melarang? Bukan karena Rasulullah takut, Bukan karena Rasulullah segan, bukan karena Rasulullah malu. Pertamanya, belum ada wahyu yang merintahkan beliau untuk mencegah yang seperti ini. Yang kedua itu juga, itu adalah bagian apa? Syirik, syirik asmar. Yang pelakunya belum keluar, tidak keluar dari nah, dari Islam. Nah, Nah, di samping itu juga diterangkan oleh apa di dalam hadis tersebut dalam hadis Fuhail ada faedah lain yaitu akhlak Rasulullah SAW lahu al lahu al haya beliau memiliki sifat malu asaddu min al adra fi sidriha jauh lebih pemalu dari gadis pingisan dalam sedutnya dalam kamarnya. Jauh lebih malu. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat pemalu. Ya mungkin yang beliau malu itu karena beliau belum mendapatkan wahyu atau karena itu juga adalah tadi yang sehingga menghalangi beliau untuk segera mengingatkan menyampaikan. Nah, dan malu itu seperti yang disebutkan oleh beliau adalah kolok yang baik dan akhlak yang baik. Nah ini semua pembahasannya adalah syirik syirik akbar. Nah juga satu sisi dari hadis al itu, kenapa beliau disebutkan di situ ehm, wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an kum anha nah, Kenapa? Apa sesuatu yang sesuatu yang membuat beliau terhalang untuk melarang? Nah, sampai menunda sampai akhirnya muncul apa? Orang Yahudi menyampaikan kepada beliau atau Sufail Aku Aisyah radhiyallahu anha ummat ummu ummuna ya, ummul mukminin habibatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zawjatuhu dunia wal akhirah istri beliau di dunia dan akhirat nah Siddiqah bintu Siddiq nah, ya, dikatakan oleh saudara beliau file baru kemudian beliau sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. Nah, apa? Karena ini masalahnya syirik asghar. Syirik asghar. Nah, kalau ini syirik akbar, kalau kalau ini syirik akbar, beliau segera ingkari segera ditingkari. Apalagi misalnya perkara-perkara yang berat dan ini kalimat-kalimat yang biasa biasa yang mungkin muncul apa namanya terbiasa orang mengucapkannya lain misalnya dengan bab yang awal yang kita dapatkan bagaimana Rasulullah ketika Nam Imran bin Husain dipegang tangannya oleh Rasulullah kedapatan apa wadah gelang ataupun tali di langsung beliau cabut tarik putuskan kalau ini masih ada padamu kamu tidak akan beruntung kalau kamu mati dalam keadaan ini mati terpedang jimat seperti itu. Ya, itu artinya eh, kan kondisi apa? Tidak mungkin tidak ada. Walaupun itu mungkin masih yang kalau dianggap itu sebagai sirik, bukan sirik akbar, ya. Nah, tapi lebih berat daripada sekedar ucap, ucapan. Nah, karena itu kan dia memasang itu kan menunjukkan adanya ikat di dalam hatinya. Nah, <clears throat> baik. Nah, kita lihat ini masalahnya. Al-ula ma'rifatul yahudi sirkil akbar. Ma'rifatul yahud sirkil akbar. Pemahaman, tahu mereka tentang syirik akbar. Ada dua kemungkinan bisa diambil dari sini. Pertama berarti mereka tidak tahu syirik akbar. Atau sudah jahil, pura-pura tidak tahu. Atau seperti yang disebutkan kemarin, ya, sifat mereka ini tahu kalau kesalahan orang lain itu sekecil apapun, tapi kesalahan diri yang lebih besar tidak peduli. Ini wasa orang Yahudi. Ini khulukun zamin. Nah, nah, <clears throat> kemudian dari sisi yang lain kalau orang Yahudi yang turun Alkitab kepada mereka itu sangat kenal dengan namanya syirik asghar bukan mereka tidak tahu tentang syirik akbar itu apa alangkah ruginya alangkah jeleknya keadaan kaum muslimin yang mereka sampai syirik akbar pun mereka tidak tidak tahu jangankan syirik syirik akbar syirik akbar pun mereka tidak tidak paham yang jelas-jelas. Mereka berdoa kepada selain Allah, minta syafaat kepada yang bukan pemiliknya. Nah, nazar, kemudian menyembelih korban, memberikan kesajian untuk selain Allah. Ini yang pertama. <clears throat> Asalnya <clears throat> Yang kedua, fahmul insan idza kana lahu hawa. Nah, pemahaman cerdas dia ketika dia punya nah, hawa. Ada tendensi niat yang buruk. Nah, itu bisa cerdas seperti orang Yahudi ini yang sekecil sedetail apapun dia punya orang kesalahan orang aib orang paham tapi dirinya dia tidak. Nah, kemudian bisa juga diambil di sini dari hadis kisah ini dua hadis bahwa mengenal al-haq itu belum tentu seorang yang sudah mengenal akad itu belum tentu dia beriman dan mengamalkannya. Dan ini memang celaka. Nah, itu memang sebuah nah, kesalahan fatal, termasuk fatal kesalahan yang nah, bisa. Sudah kenal al tapi tidak mengimani dan tidak ber, beriman kepadanya, tidak mengamalkannya. Makanya orang-orang Yahudi itu dikatakan oleh Allah al-maghdub alaih. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena mereka sudah mengenal al-haq tapi tidak mengamalkannya, tidak menjalankannya. Kemudian yang ketiga, salisa Allahu sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi niddan Aja'altani lillahi muddan Kalimat masa Allah wa syi'ta itu sudah membuat menjadikan Rasulullah SAW sebagai tandingan. Bagaimana dengan orang yang sering kita sebutkan kemarin? Yang mengatakan, Ya akramul khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil ainam. Kemudian dikatakan juga dalam hadis dalam buku eh, tafsir tersebut, wa min judi dunya wa tarataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Dalam masyiah kedar lafaz dan memang maksud para sahabat bukan menanyamakan beliau dengan Allah tidak mungkin, tapi pengagungan sama seperti yang diinginkan oleh Al-Ghazali pengagungan. Tapi seperti itu dikatakan oleh Rasulullah, aja'alkan lillahi niddan. Bagaimana dengan kalimat yang sarahah? Tegas ini menunjukkan apa? Kekufuran. Mau ditakwil kemana ini? Ya akramul khalqi. Siapa akramul khalqi? Rasulullah SAW. alaihi Ma liman alud bi. Alud ini iltija dan yakni li qasdi man jazil manfaat, li manfaat. Ini alud Luz itu berlindung bersandar kepada sesuatu untuk dapatkan manfaat. Kalau a'udhu lidah ilmadar. Nah, itu bedanya aludu dengan a'udhu. Sama-sama isi ada, sama-sama iltija mananya. Sama-sama iltija, berlindung. Kalau aludu itu berlindung untuk mendapatkan manfaat. Kalau a'udhu itu untuk menolak mudarat, menghilangkan gangguan, penyakit. Nah, itu bedanya aludu dan Nah, dia mengatakan seperti ini, ya asramul khalqi ma liman aludu bihi siwaka. Tidak ada yang akan membela membelaku selain engkau. Inda hululil hadithil imam. Ketika turun bencana yang merata. maka dia ini tidak ada yang akan memberinya senang. Artinya memuji Rasul SAW yang akan menolong beliau nanti di hari kiamat. Nah, Nah, kalimat yang seperti tadi ya Masya Allah wasitna itu sudah dianggap tanbih menjadikan Rasulullah sebagai tandingan bagaimana dengan kalimat ini lebih nah, lebih lagi tambah lagi kalau masih ah, manusia saja disamakan kepada Allah itu adalah perbuatan syirik apalagi dengan yang kalimat bawah ini fa inna min judika dunya wa dunia ini dengan semua perhiasannya adalah karena kedermawanan engkau karena kebaikan engkau wahai Nabi Wa min ulumika ilmu lafzi wal kalam Dan termasuk ilmu mu adalah pengetahuanmu, ilmu, Simpanan simpananmu adalah pengetahuan tentang lafz mahfud dan apa yang ditulis oleh pena tafsir La haula Kata para ulama, dia ambil semuanya untuk diserahkan kepada Rasulullah. Tidak ada lagi bagi Allah. Nah. Hulu. Hulu. Dan lihat dari pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aja'altani lillahi niddan." Aja'altani lillahi niddan ini ingkarul munkar. Meskipun terkait dengan kita pribadi. Nah, artinya orang itu memuji. Nah, memuji. Kan ini mereka maksudnya kan juga memuji. Mengagungkan beliau, menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang seperti ini dipangkas oleh Rasulullah diikat, dipotong, diputuskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan juga dalam hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu an yang sudah lewat, Rasulullah mengingatkan, la tukruni fitra. Fitra itu ini memuji dengan berlebihan. Taruhlah ini dia bermaksud ujian, ujian bermaksud memuji Rasulullah SAW. Bagaimana dengan hadis ini? Bukankah dia melanggar di mana ketaatannya sebagai kepada Rasulullah SAW? Rasulullah melarang, la tukruni Kama atrafin nasara ibnu ibnu Maryam. Sebagaimana orang Nasrani memuji, memuji berlebih-lebihan memuji Nabi Isa salam, Apa? Sampai akhirnya melepaskan beliau salam dari kedudukan sebagai abdul. Mereka letakkan di posisi yang tidak pantas bagi beliau. Sampai akhirnya Allah tanyakan, Ya Isa bin Maryam, A anta qulta lin-nasi wa ummi ila'i min Sampai Allah tanya kan Dan Rasulullah Nabi Musa alaihi salam berlepas diri. Ya bagaimana tidak barang sunnah. Rasulullah pun berlepas diri dari yang seperti ini. Dan apa? Buktinya sudah beliau sampaikan larangan. La tutruni kama bin nasara ibn Maryam. Salisa. Nah, seperti itu juga dan ini dipraktekkan oleh para ulama kita yang pernah saya ceritakan yang lalu inhina inhina ya menunduk menunduk membungkuk apalagi kalau sampai sungkem para sesama walaupun itu kita hormati orang tua misalnya kalau dia duduk di bawah misalnya kita cium tangannya ya duduk kan, dan tidak atau dia duduk di kursi kita berdiri tidak pantas nah juga termasuk di sini juga sekalian adab buat para yang diajarkan oleh Abu Hurairah adab kita sebagai orang orang anak pada orang tua pada abi terutama orang tua dia tidak boleh berjalan di depannya anak itu tidak boleh berjalan di depan abinya kalau abinya mau duduk kalau berdiri sama-sama berdiri abinya mau duduk nah dua-duanya mau duduk duduk dulu abinya berdiri juga demikian ya berjalan jangan di depan di depan jangan di depan nah ini ada yang disebutkan nah, sampai kalau dari seperti itu ta'zim kepada Rasulullah nah, dengan maksud nip apa namanya ta'zim dilarang oleh beliau begitu dan dia mengingkari maka seperti itu juga ketika ada orang yang membungkukkan kepala memberi salam kepada anda wajib untuk diingkari. Dan itu disebut yang diceritakan kepada kita oleh sebagian asatid di hadapan Syekh Rabi Rasulullah Hafizahullah Ada sebagian kita yang membungkuk berikan salam tegur oleh beliau. Nah, itu tidak, ini tidak boleh. Ini seperti ini, seperti ini. banyak. Tidak pantas. Artinya itu satu hal yang pelajaran, bukan artinya siapapun yang yang mengalami seperti itu ada jadi tahu kita bagaimana menyikapinya, mengamalkannya. Baik. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا dan ucapan-ucapan ini disebutkan dalam bab ini itu bukan syirik akbar apa yang nauni kada wa kada alasan beliau. Kenapa tidak langsung mencegah? Karena kalau betul itu syirik akbar pasti beliau tinggali Pasti beliau tinggali alhamdulillah dan Dan ingkar-ingkar beliau kalau Alaihi Wasallam juga itu lebih terhadap keluarga nah beliau ketat dalam artian kita lihat bagaimana beliau berubah wajahnya dan langsung menarik tirai Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau masuk ada tirai bergambar maha langsung beliau nah kemudian bagaimana sikap beliau ketika salah seorang cucunya mengambil kurma sodakon langsung kamu nggak tahu kalau keluarga Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW nggak layak untuk makan harta sedekah. Ada masih balita berapa tahun, dua tahun, tiga tahun. Saya tolong tidak, jangan ingat. Nggak boleh. Nah, itu Indonesia melihat begitu ketatnya. Terhadap sahabat-sahabat dekat beliau. Nah, ya, terhadap Abu Zar Al-Ghifari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahkan orang yang juga termasuk dicintainya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Alhamdulillah anna ru'ya salihah min ahsanil wahyi. Mimpi yang benar yang baik itu termasuk bagian dari wahyu, yani jadi nah, ya, ini termasuk dari seperempat puluh 47 bagian dari seperempat puluh. Nah, dan ini tentu dialami orang-orang yang memang bersih, jujur terutama. Karena yang mimpi, ini mimpi jika misalnya kalian ini rukyat sadaqah, jujur terbiasa di dalam dia kesehariannya, mimpinya juga nah hampir-hampir tidak akan bisa. Mimpinya tidak akan bisa. lengkap dengan misalnya dia eh, nah ikuti sunnah-sunnah sebelum sebelum tidur berwudu seperti dia mau sholat ya nah dia pikir pikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah sebelum tidur sedapat mungkin lah. Kita memang namanya ngantuk itu kan luar biasa. Ya, tapi sedapat mungkin ditahan-tahan untuk bisa selesai 33 kali subhanallah alhamdulillah 34 kali Allah akbar. kadang ya. Kadang-kadang baru 15 kali subhanallah hilang. Paksakanlah ya. Ini akan nanti mudah terbiasa. Kemudian bangunnya itu juga bangunnya. Nah, kadang-kadang kita sudah tersentak sebetulnya. Ya, sudah mulai masuk kesadaran. Biasakan, ingat ketika dalam kondisi seperti itu, wiridnya diajarkan oleh tua. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Berdoa. Rabbi atau yang lainnya. Ya, kalau antum sehat, kuat, bangkit segera. Ingat firman Allah, "Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa ta'maa wa mimma razaqnahum yunfiqun." Segera berwudu kata Rasulullah. Kalau dia dalam keadaan dia tersentak seperti itu, dia ucapkan subhanallah wa alhamdulillah itu La ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla quwata illa billah. Dia berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya. Kalau dia sholat, diterima sholatnya. Dan kalau siang hari, maka dia kan nah, nasabnya apa? Aktif dia untuk ibadah. Aktif dia untuk untuk ibadah. Tidak akan merasa berat. Tidak akan merasa berat. Lagi kalau dia ingat, ya Allah, allah, Hujan seperti ini, turunnya rahmat Allah, kemudian seperti akhir malam. Yanzilu Rabbuna ila sama dunia, Allah turun ke langit dunia, mengatakan, siapa yang mau meminta kepadaku pasti aku beri. Siapa yang minta ampun kepadaku pasti aku ampunkan. Subhanallah. Dia dalam keadaan sujud, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berdoa. Rasulullah katakan, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa asiru fihi du'a." Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika dia dalam keadaan sujudnya, maka perbanyak doa di dalamnya. Banyak doa. doa Doakan diri, keluarga, orang tua, pemerintah. Ya, kaum muslimin terutama itu ada keutamaan juga dia dapatkan keutamaan ya, dibebaskan dari neraka atau apa dari sebanyak atau sebagai ah, misalnya apa nafkahnya. ketika dia memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman apalagi kalau dia mendoakan orang-orang yang dia cintai dari saudara-saudaranya ala zahir artinya dalam artian ala zahir tidak diketahui oleh saudaranya dia doakan itu justru saja insya Allah mustajab. Karena itu termasuk diantara doa-doa yang mustajab, doa seseorang untuk saudaranya tanpa tahu saudaranya. Allah mahdi, Allah mawasihu, Allah marhamhu. Nah, mimpi itu Nah, juga kalau misalnya dapatkan mimpi, ya apapun juga dia, kalau mimpi yang baik nah, misalnya kalau mimpi-mimpi baik itu orang apa melihat sapi kambing kemudian apa masjid apalagi apa namanya nah kalimat-kalimat yang baik permisalan-permisalan seperti samar kurma itu masih mimpi-mimpi yang baik Ya. Nah, itu kalau mau diceritakan, ceritakan pada orang yang dicintai dan dia sayang dan hormati. Ayah, ibu, umi kita, kita. Nah, Nah, kalau misalnya menimbulkan sesuatu, jangan diceritakan. Ya, jangan ditakwilkan dulu. Seperti dalam Mustadrak ini disebutkan mimpi itu kalau ditakwilkan langsung ditakwilkan itu ya pak terbukti nanti. Makanya kita tahan kita tunduk pada Allah. Kalau memang itu tidak menyenangkan, kita simpan untuk zakat. Nah, ya. Kalau mau mendapatkan mimpi yang soal yang salihan, yang salihah, jujurlah. Jujur dan jaga diri dari maksiat, bersihkan hati, jiwa. Ini, apalagi di zaman-zaman akhir seperti ini, mimpi seorang mukmin kemudian betul jujur itu hampir-hampir tidak mustahil. Nah, cuma kemudian, nah, nah kita memang berharap mimpi kita lihat mungkin simbolik apa baiklah. Nah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai mimpi itu kita itu tidak layak untuk mendapatkan mimpi itu atau dimimpikan oleh saudara kita. Berlindung kepada Allah. Nah, nah baik as-sarisah أنها قد تكون سببا لإشارة بعض الأحكام لكن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ini tapi ketentuannya dia jadi syarat, jadi syariat itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau pada seorang Nabi. Itu baru jadi syariat, bukan dari seorang manusia biasa. Dah, karena mimpi ketemu Rasulullah, kamu diperintah untuk kurus tiga hari pak sampai berapa lama? Nah. Kan tasbih ya. tidak berlaku seperti itu. Kamu harus kan amalkan, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini itu syariat tidak boleh. apalagi kalau eh, walaupun yang ditemui di dalam itu orangnya masya Allah. Kadang-kadang yang perlu juga misalnya mimpi bertemu Nabi Memang Rasulullah mengatakan bahwa apa? Syaitan tidak akan bisa menyerupai Rasulullah, menyaru. Tahu ya menyaru ya? Menjelma jadi Rasulullah. Enggak, enggak akan mungkin. Syaitan itu bisa meniru Rasulullah Tapi dia memang pendusta. Pendusta. Kazub. Nah, nah gimana kita mau percaya kalau itu Rasulullah kalau kita tidak pernah tidak hafal ciri-ciri beliau? tanda-tanda tentang beliau wajahnya. Rasulullah Masya Allah buat kepalanya ditemukan dalam tidak diangkat di sana dalam mimpi itu orangnya kepalanya lonjong bulat terus wajah Rasulullah kepala Rasulullah seperti apa kumisnya beliau kemudian janggut beliau giginya rapat. gigi Rasulullah jarang-jarang Nah, pipi beliau halus. Nah, matanya halusnya, keningnya, kupingnya. Bahkan Asyama'id Muhammadiyah Ini dalam oleh Imam Tirmizi di oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita tahu benarkah orang seperti ini orang yang kita lihat dalam mimpi Rasulullah? Nah, saya kan tidak akan menyaruh tapi dia berdusta. Bahkan dia berani mengatakan, aku adalah Allah. Nah, bisa dia berani, berani dia mengatakan seperti itu dalam mimpi ketemu niat kamu harus begini begini. Nah, nanti berdusta atas nama Allah bisa mengaku adalah Jibril bisa dia mengatakan itu. Dia aku adalah Muhammad, nah, aku adalah Rasulullah, nah, bisa dia mengucapkan itu. Tinggal dilihat, ya aku Robmu, aku adalah begini, aku hamba, jadi manggil dengan engkau adalah hamba tuh. Jadi aku. ya dulu. Nah ini Fatakunu untuk isyar hakam itu berlaku untuk nabi, para anbiya atau di zaman ketika di zaman Rasulullah atau atau di zaman setelah itu tidak. Ya. Syariat sudah sempur, sempurna. Wallahu a'lam Nah, keterangan dari saya tadi, Syekh Sa'di, hadis terjemah dakhilatun fi terjemah sabiqah fala taj'alu lillahi andada. Baik. Nah itu di dalam tahqiq bahwa dan ar-ru'yal hasanah minar ar-rajul salih juz'un min sittati wa arba'ina juz'an min an-nubuwah. Mimpi yang baik dari orang yang saleh itu satu bagian dari 46 bagian nubuwah. Kadang-kadang Rasulullah salat subuh itu sering tanya, Man ru'ya? Siapa di antara kamu yang pernah yang tadi malam melihat mimpi berlomba-lomba? Kadang-kadang sebagian sahabat cerita, ya Rasulullah tadi malam aku lihat gini gini gini. Nah, entah itu memimpikan sahabat yang lain atau menceritakan tentang keadaan dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kita baca ke bab berikutnya sedikit. الثالث والأربعون من سب الدهر فقد آذى الله ini sudah mulai masuk juga nanti dengan bab al-asma al asma husna. Masyaallah. Selesai. قال قول الله تعالى وقالوا هي ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونهيا وما يهلكنا إلا الدهر وما يهلكنا إلا الدهر نعم السب jenis syatam caci maki celaan nah نعم. semisal itu umpatan, cemoohan, ya. adhar itu zaman, waktu. Fakat ada Allah. siapa yang mencaci, mencela, Fakat Allah mencela masa, mencela waktu, entah itu waktu sore, waktu malam, Nah, ya, itu berarti dia menyakiti Allah. Lu bagaimana? Nah, nanti kita gitu ya. nah, Mereka kata-kata mereka seperti di sini dalam ayat ini Allah menyatakan mereka orang-orang kafir itu mengatakan hidup ini tidak lain hidup di dunia, tidak akan nah kemudian kita mati, kemudian kita hidup ya, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Artinya orang itu mati hidupnya itu tergantung waktu. Kalau dia sudah eh, tiba masanya waktunya, umurnya sekian atau sudah mati mati. Nah, ya mati ya mati. Ya, kenapa sudah sampai waktunya? Ya, bukan karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن Adam Allah berfirman manusia menyakitiku kata Allah yaitu berdahra mereka mencela, mencaci, mencerca ad-dahr masa, waktu. Wa ana ad-dahr. Padahal aku adalah ad-dahr dan aku adalah ad-dahr. Uqallibul laila wan nahar. Akulah lah adar. Aku membolak-balikan mengatur malam dan siang. Wa fi riwayatin la tasubbud dahra fa Allah huwa dahr. Nah. Fa Allah huwa adar. Jangan mencela dahr karena Allah adalah adar. Maksudnya apa? Allah itu adar. Allah itulah yang yuqallibul laila wanar. Allah yang mengatur malam dan siang. Allah yang mengatur semua yang terjadi di malam dan siang hari. Nah, semua kejadian itu bukan karena masa. Ya, tapi memang terjadi pada masa itu. Pada waktu tersebut. Nah, bukan mereka penyebabnya terjadinya seperti ini, seperti ini. Nah, Jangan menyalahkan malam jahanam misalnya kalimat-kalimat seperti itu. Malam yang sial, hari yang buruk. Nah, ya. Dia berputar, dia bergantian apa namanya bergiliran dengan malam dan siang itu adalah Allah yang mengatur. Nah, nanti akan kita dapat apa pembahasan selanjutnya bahwa kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW juga dalam hadis itu Allah menyatakan anad dahar. Nanti akan kita bahas nanti pada kesempatan lain bahwa ad itu bukan termasuk asmaul husna. Nah, karena dia ja, jamit. Nama-nama Allah itu tidak ada yang jamit. Nah, semuanya rata-rata apa namanya ada asalnya, masdarnya, mustaq kata mereka. Dan nama-nama Allah itu menunjukkan apa? Sifat. Sifat Allah. Kita tahu sifat-sifat Allah seperti ini, seperti ini. Dari nama nama Allah. Tapi boleh kita mengatakan bahwa Allah itu dahar dalam artian kan, bukan sebagai berita, kabar, boleh. Kalau menerangkan saja, artinya Allah itu sani misalnya. Allah itu yang membuat. Allah itu fa'il misalnya. Allah itu yang melakukan, pelaku. Artinya sekedar berita, tidak masalah. Tapi jangan menjadikan itu sebagai nama. Nama Allah yang punya hak. Nah, apalagi kalau kita lihat dalam ayat walillahil asmaul husna. Alif lam di situ alif lam ahdiyah. Alif lam, alif lam ahdiyah itu artinya sudah dikenal. Nama-nama Allah itu sudah dikenal apalagi kita nah di dalam Al-Qur'an banyak. Nah, di dalam Al-Qur'an banyak. Nah, ada asmaul husna yang beredar sekarang itu itu bukan dari Nabi saw, Alaihi Wasallam, ya bukan dari Rasulullah. Nah, Ibnu Hajar al Asqalani al Syafi'i di kalangan muhakkik Imam Nawawi sendiri juga mengatakan bukan dari Rasulullah. Nah, bukan dari Rasulullah. Tapi memang dari segi sanad itu yang lebih dekat kepada yang sahih. Sanggih diambil oleh para ulama. Nah, apa, apa namanya itu di, disyarah dari hadis dari matan dari Sunan At-Tirmizi itu. Nah, dikatakan bukan dari Rasulullah, buktinya dari beliau dari jalur yang sama juga apa Walid bin Muslim nanti nama yang tidak disebutkan yang, yang apa namanya yang tidak disebutkan di dalam 99 tercantum dalam Sunan Tirmizi itu masih banyak. Ada beberapa nama lagi. Nah, tidak ada di dalam Sunan Tirmizi yang 99 nama itu. Nah, makanya untuk apa nanti pada kesempatan yang lain kita nah, urai satu persatu insya Allah. Nah, semoga sampai juga insya Allah kita mem, apa, mengenal 99 nama nama Allah. gitu. insya Allah kita lanjut sampai kesempatan lain mungkin ini.